Nastaftihul jazlah mitla man na'awahu ahuluna wa aslafuna wa abauna solihun Allahu yudhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim ala wa ala kulli niyati salihah wa bila susal bil kitab al imam Abdullah bin Ali bin Haddad min khairi dunia wal akhirah wa ilah tazdi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Rabbil alamin rahim Ya kana آه.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 وأدل دليل على تواضعه رضاه بالتأخير في موطن يستحق فيه التقديم wa adallu dalilin ala ikhlasihi adamul mubalati bi iskhatil khalqi fi janbil haq berkata beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adallu dalilin ala kamali aqlir rajuli dasar yang paling petunjuk yang paling kuat yang menunjukkan kesempurnaan akal seseorang adalah sana'uhu ala aqranihi yaitu pujiannya dia kepada orang yang selevel dengan dia kepada orang yang seprofesi dengan dia kepada orang yang sekategori dengan dia wa adallu dalilin ala tawadhu'ihi ridahu bit ta'khiri fi mautinin yastahiqqu fihi takdim Adapun petunjuk yang paling kuat tentang ketawaduan seseorang, petunjuk yang paling kuat tentang kerendah dirian seseorang yaitu ridhahu bit ta'khir fi mautinin yastahiqqu fi taqdim. Yang mana orang tersebut ridha apabila ditaruh di akhir padahal dia berhak untuk berada di bagian awal dia ridho untuk di belakang padahal dia sebenarnya berhak untuk di depan. Wa adallu dalilin ala ikhlasihi Adapun petunjuk yang paling kuat tentang keikhlasan seseorang adamul mubalati bi halki fi jambil haq yaitu dia tidak peduli dengan kemarahan makhluk untuk di dalam urusan kebenaran. Jadi ini ada tiga kalimat ini terangkum dalam satu rangkaian hikmah. Yang pertama, adallu dalilin ala kamali akli rojuli petunjuk yang paling kuat tentang kesempurnaan akal seseorang yaitu thana'uhu ala akronihi yaitu pujiannya dia kepada orang yang seprofesi dengan dia. Orang itu kalau sudah istilahnya sama kedudukannya, itu biasanya hati ini seakan-akan sering untuk ngajak bermusuhan. Contoh, pedagang di pasar dengan pedagang di pasar sama kan levelnya. Jarang ada saling puji, yang ada malah saling menjatuhkan pedagang dengan pedagang di waktu dan di masa yang sama. Ada lagi contohnya misalkan orang yang bisnis, bisnis misalkan kayak bisnis counter HP dengan orang yang bisnis counter HP juga lainnya. Sama kan profesinya. Ini biasanya bukan saling memuji tapi saling menjatuhkan. Semuanya pengusaha dengan pengusaha jarang saling memuji seringnya justru saling menjatuhkan dan masih lain-lain yang sebagai masih banyak hal yang lain kalau orang itu sudah satu level teman sekelas misalkan teman sekelas ini jarang saling memuji justru saling menjatuhkan apalagi kalau saingan bab nilai saling menjatuhkan pemain sepak bola dengan pemain sepak bola yang lain saling menjatuhkan Bahkan terkadang ustadz dengan ustadz yang lain juga terkadang saling menjatuhkan. Ini adalah bentuk kehidupan dunia. Memang kalau orang itu sudah satu profesi, satu derajat setara, ini justru saling hatinya ini seakan-akan lebih condong kepada permusuhan. Nah, apabila ada orang itu muji orang yang seprofesinya, orang buka warung muji orang buka warung yang lainnya yang seprofesi maka itu menunjukkan atas kesempurnaan akalnya ya, sempurna akalnya dia tidak mau bermusuhan dia nggak mau diblok-blok untuk jadi kubu sana yang begini kubu ini yang begini nggak mau dia juga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. sungai tidak beriman salah seorang di antara kalian, di antara kamu semuanya kata Rasulullah, hatta yuhibba li akhihi sampai dia itu mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Kita kepengen dapat rezeki banyak mendapat rezeki banyak berarti kita juga harus kepengen saudara kita mendapatkan rezeki yang banyak itu kalau imannya sempurna kita kepengen misalkan mendapatkan urusan kerjaan yang bagus pasti kalau imannya kita sempurna kita juga kepengen orang-orang yang seprofesi dengan kita mendapatkan urusan kerjaan yang bagus ini apabila imannya sempurna makanya jangan saling iri kalau orang itu sudah bisa mengamalkan hadis ini dia nggak akan saling iri dengan saudaranya sesama muslim terutama yang seprofesi Kenapa? Nanti saudaranya yang sesama muslim yang seprofesi dapat keuntungan dia juga senang. Kenapa? Alhamdulillah saudaraku dapat. Kenapa? Karena dia memang senang keuntungan itu untuk dirinya. Makanya dia juga senang keuntungan itu untuk saudaranya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memang membagikan karunia-Nya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may Itu semua karunia Allah yang mana Allah itu akan memberikan karunia-Nya kepada orang yang Allah kehendaki jadi gak mesti kita gak bisa ngatur kenapa kok dia yang dapat rezeki banyak kok bukan kita Gak bisa itu semuanya sudah aturannya Allah kenapa kok dia begini kok bukan kita kenapa kok dia mendapatkan ini kok bukan kita kenapa kok dia seperti itu kok bukan kita ini tidak bisa itu semuanya karunia Allah yang mana Allah berikan kepada orang-orang yang memang Allah kehendaki. Jadi bukan jadi tidak mesti orang dikasih harta sama Allah berarti dia dicintai sama Allah belum tentu. Orang dikasih misalkan rezeki yang banyak oleh Allah berarti dia dicintai oleh Allah belum tentu demikian. Yang benar penting kita nggak usah lihat apa yang dimiliki oleh orang lain, kita fokus sama kegiatan kita. Pernah di zaman Rasulullah itu anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah. Pernah suatu ketika kaum fakir dari golongan muhajirin itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum Rasulullah itu hijrah, pindah ke Madinah, umat Islam itu ya satu cuma umat Islam. Tapi setelah Rasulullah itu hijrah ke Madinah, umat Islam itu terbagi menjadi dua ada yang golongan muhajirin yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada lagi golongan ansor. Golongan ansor ini golongan yang tinggal di Madinah yang menyambut para muhajirin. Nah, pernah suatu ketika para kaum fakir dari kalangan muhajirin ini mendatangi Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Fakolu duthuri ahlud duthuri ula wan na'imil mukim. Mereka mengatakan itu orang-orang kaya itu mereka dapat derajat yang tinggi dan juga dapat kenikmatan yang luar biasa. Fakola kemudian Rasulullah tanya, wa madzaka? Lah kenapa? Kok bisa orang-orang kaya kok dapat kenikmatan yang banyak, dapat derajat yang tinggi? Kalau yusalluna kama Mereka orang kaya salat sebagaimana kita salat. Wa yasumuna Mereka puasa sebagaimana kita puasa Wayatasodakuna yatasaddaquna wala natasaddaq mereka sedekah kita nggak bisa sedekah ya Rasulullah wa yu'tikuna wala nu'tik mereka bisa memerdekakan budak kita nggak bisa memerdekakan budak ya Rasulullah Fakallah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan ya Rasulullah lihat loh Zah, kalau gitu saya kasih cara afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum kamu mau tidak tak ajari sesuatu yang mana dengan sesuatu ini tersebut kamu ini bisa nyusul orang yang amalnya lebih banyak daripada kamu dan kamu dan golongan setelah kamu bisa nyusul kepada kamu wala yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum dan orang tersebut dan tidak ada orang yang lebih mulia daripada kamu melainkan orang tersebut juga mengamalkan amalan ini bah ini kaum fakir seneng ini ini amalan apa kenapa mereka yang dipikir itu gimana caranya supaya dapat derajat tinggi di sisi Allah kalau bala ya Rasulullah ya sudah mau kita ya, ya Rasulullah apa amalannya tersebut tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin thalathan wa thalathina marrah kamu mengucapkan tasbih mengucapkan takbir mengucapkan tahmid setiap selesai sholat sebanyak 33 kali jadi baca subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 33 tiga kali itu kata hal yang paling utama kata Rasulullah akhirnya kemudian setelah itu ini kaum fakir ini pulang ke rumahnya senang mereka akhirnya tidak lama kemudian mereka balik lagi ke Rasulullah ya Rasulullah ini orang-orang kaya sudah dengar amalan kita sekarang mereka juga ngamalkan lagi gimana mereka masih iri lagi orang-orang miskin ini. Dan kata Rasulullah, "Dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha." Itu adalah karunia-Nya Allah. Allah memberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ya sudah, kamu jangan iri. Ini perlu kita garis bawahi dari cerita ini, coba kaum fakir dari kalangan muhajir, kaum muhajirin, itu mereka kepingin kaya tujuannya apa? bisa sedekah bisa memerdekakan budak jadi mereka itu mikiri kenapa saya ini kok tidak kaya sehingga saya ini nggak bisa sedekah itu yang dipikiri sama mereka jadi di zaman sahabat itu memang orang-orang itu mulia semuanya rata-rata kaya itu kepinginnya supaya bisa sedekah dapat pahala yang banyak sampai protes sama Rasulullah nggak adil kalau begitu Seakan-akan kan ucapannya demikian, nggak adil. Orang-orang kaya bisa sedekah, kita nggak bisa sedekah. Dikasih amalan orang kaya juga ngamalkan. Yang kata Rasulullah, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may Itu semua karunia Allah, Allah akan memberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi tidak boleh ada perasaan-perasaan iri, tidak boleh. Kenapa? Itu semua jadi bagi sama Allah, jadi diatur sama Allah. Setiap manusia itu pasti ada kelebihan juga pasti ada kekurangan. Jangan dikira orang itu kalau hartanya banyak berarti hidupnya enak. Banyak orang miliaran miliarder, uangnya miliaran. Kalau perlu triliunan uangnya, tapi hidupnya tidak pernah tenang. Kenapa? Utang sama bank. Setiap saat bisa jatuh miskin dia. Banyak orang kelihatannya mobilnya banyak, rumahnya megah, tapi istrinya nggak taat sama dia. Apa nikmatnya hidup yang demikian? Anaknya nggak taat sama dia. Apa enaknya hidup yang demikian? Ini bukan nikmat berarti hidupnya. Tapi hidup yang nikmat itu adalah apabila kita mensyukuri pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi kalimat yang pertama itu petunjuk yang paling jelas atas kesempurnaan akal seseorang yaitu pujiannya dia kepada orang yang selevel dengan dia. Jadi kalau memang sudah orang punya warung dengan orang punya warung ini nggak ada permusuhan, bahkan saling memuji, akalnya sempurna dua-duanya berarti. Kalau misalkan murid di sekolah dengan teman sekelasnya itu nggak saling bermusuhan malah saling memuji itu berarti akalnya sempurna kalau misalkan santri di pondok dengan santri yang selevel dengannya nggak saling bermusuhan malah saling memuji berarti akalnya itu sempurna kemudian kalimat hikmah yang kedua jadi satu paket dari satu rangkaian itu ada tiga, tiga kalimat yang kedua wa adallu dalilin ala tawadhu'ihi ridhahu bit ta'khiri fi mautinin yastahiqu fihi takdim dalil yang terkuat atas ketawaduan seseorang dalil yang terkuat atas kerendah dirian seseorang itu dia mau berada di posisi belakang atau posisi akhir di sebuah tempat yang mana sebenarnya dia itu berhak untuk ada di depan. Ini berarti dia orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu itu dia nggak serta merta harus duduk depan. Siapa saya ini? Tidak lihat apa? Saya mau duduk duduk di belakang, tidak mau. Nah, ini tidak tawadhu ini berarti orang-orang sombong. Orang yang tawadhu dia duduk di belakang nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Duduk di depan sama di belakang bagi dia itu sama. Ini orang tawadhu. Orang yang tawadhu. Kecuali kalau Jumatan ya. Kalau Jumatan soft depan masih kosong jangan tawadhu duduk di belakang, maju kalau Jumatan. Tapi ada tempat-tempat ketika perkumpulan-perkumpulan orang itu terkadang sekarang punya kebanggaan tersendiri kalau duduk depan. Perkumpulan-perkumpulan di depan sudah penuh. Di depan sudah penuh mengisi maksa untuk duduk di depan ini keliru tapi kalau di depan itu kosong di depan itu kosong kemudian orang-orang nggak ada yang maju dia maju ini malah benar ini ada tindakan yang benar nah depannya kosong kok yang keliru itu dia memaksakan diri untuk duduk di depan ini yang keliru kemudian pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab Beliau berkata di atas mimbar, "Ya ayyuhan nas, tawadhu." Wahai manusia, tawadhu, berendah dirilah kamu sekalian. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya aku ini mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau berkata man tawadha'a lillahi Allah barang siapa yang tawadhu karena Allah rafa'ahullah sama Allah diangkat derajatnya fahuwa fi nafsihi saghirun orang yang tawadhu ini memandang dirinya itu kecil wa fi ayunin nasi azimun kan tetapi orang yang tawadhu di mata manusia dia orang yang hebat orang yang luar biasa wa man takabbara wadha'ahu Allahu azza wajalla tapi orang-orang yang sombong dijatuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa fi ayunin nasi saghirun. Orang yang sombong di mata manusia itu orang yang rendah. Wa fi nafsihi kabirun. Tapi dia memandang dirinya sendiri, dia orang yang mulia. Wa hatta lahu ahwanu alaihim min kalbin au khinzir Bahkan seakan-akan orang yang sombong ini di mata manusia itu lebih rendah daripada anjing ataupun babi. Kenapa orang sombong? Kita kalau misalkan duduk sama orang yang sombong. Duduk lima menit aja sama orang yang sombong, telinga sudah panas mungkin. Aku begini, siapakah aku? orang tuaku begini, pangkatnya bapak aku demikian, kekayaanku demikian, isinya aku, aku, aku, aku. Ini orang yang sombong. Ini orang kalau sudah sombong, dia merasa dirinya itu orang yang mulia, tapi di mata manusia dia orang yang hina. Kenapa? Manusia males sama orang yang demikian. Tidak senang manusia sama orang yang model demikian ini. Kenapa? Apa gunanya menyombongkan diri? Kan dikatakan di dalam syair, tawadhu takun kal badri tubsiru wajhahu ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u. la taku kaddukhani ya'lu bi nafsihi ila safahatil jawi wa huwa wadhi'u. Tawadhu tawadhulah kamu sekalian, jadilah kamu itu seperti bulan Bulan itu letaknya ada di atas. Tapi ketika di malam hari kita lihat di sungai, bulan itu ada di bawah kita. tuh? Jadi bulan itu kelihatannya di bawah kita, tapi sebenarnya dia itu ada di atas. Jadilah seperti bulan. Merendah di bawah, tapi sesungguhnya orang yang mulia. Wala taku jangan kamu itu jadi seperti asap. Asap itu meninggikan dirinya sendiri. Orang kalau ngerokok, asapnya tidak mungkin turun ke bawah, mesti turun, naiknya ke atas. Asap itu meninggikan dirinya sendiri. Sampai ada di langit, bahwa wadi tapi sebenarnya dia itu rendah. Nah, itu jadi seperti bulan, atau jadi seperti bintang. Itu kelihatannya kalau kita lihat dari sungai ada di bawah, tapi sebenarnya ada di atas. Di atas di tempat yang tidak bisa terjangkau. Asap itu sebenarnya kelihatannya selalu di atas, padahal sumbernya itu ada di bawah. Kalau sudah jadi seperti asap, bahaya. Kenapa? Bisa membuat orang lain sesek. Nah, kalau kena asap sesek. Nah, orang juga kalau kena orang yang sombong itu sesek juga nafasnya. Males sumpah akhirnya kumpul sama orang yang sombong. Aduh, meninggikan dirinya sendiri padahal dirinya itu ada di bawah. Coba kalau di laut mutiara itu adanya di bawah. Mutiara adanya di bawah tertutup. Tapi bernilai. Orang nyelam untuk nyari mutiara. Itu mutiara. Terus yang biasa ngambang di atas kali apa? Ada orang yang senang lihat yang yang barang-barang yang ngambang di atas kali. Nah, ada yang senang kenapa? Ini orang-orang yang menyombongkan diri. Coba lihat mutiara. Mutiara itu di dasar laut ditutup pakai kerang. Buka kerangnya kadang-kadang setengah mati. Tapi sama Allah dikasih tahu ini mutiara punya nilai yang berharga, orang rebutan nyelam untuk mendapatkan mutiara. Begitu juga orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka itu menyembunyikan dirinya. Menyembunyikan dirinya, menutup dirinya jangan sampai orang lain tahu kemuliaannya. Tapi sama Allah terkadang para aulia ini tidak boleh sembunyi. Sama Allah ditampakkan. Sekalipun dia sudah menyembunyikan dirinya, sama Allah tetap ditampakkan. Bagaikan mutiara. Sekalipun mutiara itu tetap ada di dasar laut, tapi tetap sama Allah dikirimkan orang-orang yang menyelam untuk mencari mutiara sehingga orang-orang itu bisa tahu keindahan daripada mutiara tersebut. Yang penting jangan sombong. Jangan pernah merasa dirinya itu lebih mulia daripada orang lain. Idani manusia itu yang dihitung itu akhirnya, di akhirnya. Bahkan dalam kitab Ihya itu ada satu kutipan yang menyebutkan orang-orang ketika waktu itu Sayyidina Umar itu sebelum masuk Islam itu kan musuh Rasulullah. Bahkan kisah masuk Islamnya beliau itu ketika beliau itu jalan membunuh Rasulullah. Dan diingatkan kalau adiknya sudah masuk Islam. Singkat cerita sampai Sayyidina Umar masuk Islam, sebelumnya Sayyidina Umar ini diremehkan sama orang-orang. Kenapa? Ini Sayyidina Umar ini pernah bunuh anaknya sendiri, anak perempuannya. Kemudian pernah memusuhi Rasulullah, bahkan pernah ingin membunuh Rasulullah. Tapi ketika dia masuk Islam, pada akhirnya dia menjadi sahabat yang paling afdol nomor dua. Pertama Sayyidina Abu Bakar, kedua Sayyidina Umar. Lihat, jadi manusia itu yang dihitung akhirnya nanti lebih baik jadi mantan preman daripada jadi mantan ustadz jadi mantan preman syukur-syukur bisa jadi ustadz tapi kalau jadi mantan ustadz jadi apa dia sekarang kalau begitu makanya jangan suka meremehkan orang lain orang lain itu nanti lihat di akhir umurnya lu Hal Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus itu pernah memerintahkan anaknya waktu itu masih kecil namanya Abu Bakar Al-Adni itu nah sekarang kamu ini keluar kamu cari makhluk yang lebih hina daripada kamu oh ya siapa keluar anaknya ini sampai di jalan lihat orang gila lah ini lebih hina daripada saya ini semikir mikir lagi loh kok orang gila lebih hina ya Orang gila kan tidak punya akal, tidak punya otak. Dia kalau berbuat dosa tidak dicatat sama Allah. Tapi saya yang punya akal ini kalau saya berbuat dosa dicatat sama Allah. Kalau dosanya saya lebih banyak daripada amal taatnya, saya masuk neraka, lebih hina berarti. Wah, berarti bukan orang gila yang lebih hina. Lihat pemabuk, wah, minum homer Ini lebih hina daripada saya. Ya sudah, ini lebih hina daripada saya. Begitu mau pulang mikir lagi. Ini pemabuk kalau di akhir umurnya tobat diampuni dosanya sama Allah. Nah, saya tidak tahu akhir umurnya saya bagaimana. Wah berarti petawadu nggak lebih ini daripada saya. Orang pemabuk tidak lebih ini daripada saya. Hari mikir lagi, Jangan lagi lihat anjing. Ketika lihat anjing, wah ini hewan najis. Dagingnya tidak boleh dimakan, kalau kita sentuh tangannya kita basah harus dicuci tujuh kali salah satunya pakai tanah ini najis ini lebih hina daripada saya ini dan mikir lagi ya Allah anjing itu tidak ada yang masuk neraka manusia yang masuk neraka banyak ya kalau amal taatnya saya banyak tapi kalau amal taat saya sedikit dosanya banyak saya masuk neraka akhirnya pulang ke rumahnya lapor sama abahnya sama bapaknya bah sudah, saya sudah membuat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Di dunia ini saya orang yang paling hina. Nah, makanya jangan sombong sama orang lain. Pendidikan daripada ayah kepada anaknya yang demikian. Bukan anaknya diajari sombong malahan. Kamu kalau ada gurumu yang kurang ajar, gurumu kenalkan. Tahu ndak kalau kamu itu anaknya siapa? Tanya, suruh ngomong kamu. Malah anaknya diajari sombong. Jadi anak yang kecil yang harusnya hatinya ini masih bersih, ditanamkan tawadhu, sekarang malah diajari sombong anaknya. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib pernah suatu ketika itu lewat lewat di depannya orang-orang miskin. Lewat di depannya orang-orang miskin. Yang biasa orang miskin ini itu biasa minta-minta sama orang ngemis biasanya Lewat di situ kemudian mereka ini lagi bagi roti di pinggir jalan lagi makan roti bareng-bareng. Dan ketika Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini lewat, falamma marra bihim sallama alaihim. Ketika lewat kasih salam, "Assalamualaikum." Faradu alaihi salam. Kemudian mereka menjawab salam, "Waalaikumsalam." Wa qalu, "Halummal ghidha ayyabna Rasulillah." Kemudian nawari maksudnya orang miskin nawari basa-basi ayo bahaya anak Rasulullah yuk makan bareng yuk maksudnya basa-basi karena dia sebenarnya dia nggak pantas tuh anak Rasulullah makan di pinggir jalan sama orang-orang pengemis pikirnya si pengemis tersebut demikian kemudian kata Sayyidina Hasan naam Allah la yuhibbul mutakabirin oh iya Allah tuh nggak suka sama orang-orang yang sombong ini Sayyidina Hasan yang waktu itu ditokohkan di zamannya turun dari kudanya di pinggir jalan makan sama orang-orang miskin ini di pinggir jalan makan sudah selesai makan naik kendaraannya lagi jalan ini tidak menganggap dirinya ini lebih mulia ini orang-orang yang soleh itu tawaduk semuanya tawaduk Rasulullah itu juga tawaduknya luar biasa kan Rasulullah itu sudah manusia yang paling tawadhu di dunia ini mungkin Rasulullah. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wahfidz janahaka limanit taba'aka minal mu'minin." Allah menyatakan wahfidz janahaka rendahkan sayapmu, maksudnya apa? Rendahkan dirimu limanit taba'aka minal mu'minin kepada orang-orang yang mengikutimu, orang-orang mukmin yang mengikutimu. Rasulullah sama Allah diperintahkan untuk tawadhu padahal sudah makhluk yang paling tawadhu menunjukkan apa tawadhu ini penting sampai Rasulullah diperintahkan untuk tawadhu lagi Rasulullah itu pemimpin dunia akhirat eh sahabatnya itu setia-setia semuanya Abu Sufyan ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammada Abu Sofian aku ini tidak pernah lihat orang yang mencintai seseorang sebagaimana teman-temannya Muhammad mencintai Muhammad kata Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir Rasulullah itu pemimpin dunia akhirat sahabatnya setia tapi rumahnya sederhana bahkan kadang-kadang dalam jangka waktu sebulan itu tidak kelihatan asap di rumahnya Rasulullah tidak masak apa-apa jadi yang dimakan cuma kurma sama air putih kenapa? karena saking tidak punyanya Tawadhu tapi. Andai kata Rasulullah itu mau nyuruh sahabat, ayo jaga di depan rumah saya. Ya itu sahabat mau semuanya. Kalau perlu ribuan sahabat yang jaga di depan rumah ya Rasulullah. Tapi tidak pernah. Pakai sekarang, pemimpin-pemimpin zaman sekarang. Pangkatnya paling baru jadi lurah. Pengawalnya ada 18 depan rumahnya. Nah, cuma lurah padahal Mana-mana harus dikawal. Mana-mana dikawal. Harus ada yang ngawal. Mobil, pintu mobil minta dibukakan. Ini kalau suatu saat terjebak kasus korupsi dikawal juga, tapi masuk ke dalam penjara, bukan masuk ke dalam rumah. Ini orang-orang yang menyombongkan diri di dunia. Ini Rasulullah tawaduknya setengah mati. Sahabat itu kalau mau masuk ke Rasulullah langsung masuk, atau pintu, masuk, ngobrol. Tidak pakai ada pengawalnya ada ajudannya identitas dari mana keperluan apa tidak penting tidak usah masuk tidak pakai demikian langsung masuk sahabat ngobrol sama Rasulullah tawaduknya luar biasa Rasulullah kalau sahabat itu lagi bareng-bareng misalkan waktu itu pernah diceritakan sahabat itu mau kayak pesta makanan gitu ada yang mau nyembelih kambingnya ada yang mau bagian nguliti kambingnya Kabeh semua sudah dapat bagian. Rasulullah bagiannya apa? Aku yang cari kayu bakarnya. Oh ya Rasulullah, jangan, jangan. Tidak ada, aku yang cari kayu bakarnya kata Rasulullah. Padahal yang paling berat itu ya cari kayu bakar itu. Nyembelih kambing gampang, ser, selesai. Nguliti kambing juga gampang. Nyari kayu bakar ini yang susah. Ini Rasulullah minta bagian nyari kayu bakarnya. Tawaduknya luar biasa. Termasuk sifat tawaduk Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ini bab tawaduk ya. Ada kalanya kesombongan itu bisa berupa tawaduk Aneh tak? Padahal tawadu sama sombong lain kan? Lawan katanya mungkin malahan. Tinggi hati dengan rendah hati kan lawan kata. Tapi ada kalanya tawaduk itu bisa berubah dengan sebuah kesombongan. Kok bisa? Ketika ada orang tawadhu tapi niatnya dia itu kepengin dibilang tawadhu, itu berarti dia sombong. Apa? Nganggep dirinya dia lebih mulia daripada orang lain. Ini loh aku tawadhu. Eh juga hati-hati. Jangan sampai tindakan tawadhu ini disusupi sama nafsu. Pengen jalannya dinunduk-nundukkan. Jalannya diatur, dibuat-buat biar dibilang orang tawadu Ini justru kesombongan namanya. Juga pernah Rasulullah SAW bersabda, tawadu'u ma'al mutawadhi'in fa'inna tawadu'al mutawadhi'ina sodakotun Wa takabbaru ma'al mutakabbirin fa'inna takabbura ma'al mutakabbirina sodakotun Kata Rasulullah, tawadulah kamu kepada orang yang tawadu Kenapa? Karena tawaduk kepada orang yang tawaduk itu sedekah. baru ma'al mutakabirin dan sombonglah kamu kepada orang-orang yang sombong. Fa'inna takabura ma'al mutakabirin sodakoh. Karena sesungguhnya sombong dengan orang yang sombong ini sodakoh. Bahkan berkata Imam Ibnu Mubarak Abdullah bin Mubarak rahimahullah wa radhiya anhu Takabburu 'alal aghniyai tawadhu'un. Sombong sama orang yang kaya itu tawadhu. Orang yang kaya yang sombong ya. Menyombongkan diri kepada orang yang kaya itu tawadhu. Maksudnya menyombongkan diri kepada orang yang kaya ini gimana? Nunjukkan kalau kita ini tidak butuh sama hartanya mereka. Kita tidak butuh. Ini sombong. Saya proyek ini sebentar lagi mendatangkan 1M tidak butuh oh ya yeah. gitu ya sudah selesaikan sana tidak usah cerita-cerita ini kita tegas sama orang yang demikian ini termasuk tawaduk katanya jadi tawaduk itu ada tempatnya tawaduk sama orang yang punya pangkat keliru kalau ada orang yang punya pangkat salah ya tegur jangan tawaduk kita jadi makanya dikatakan ataka buru alal agniyai tawaduun sombong kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki pangkat itu adalah sebuah ketawaduan. Tapi perlu digarisbawahi, bukan semua orang yang kaya, tapi orang-orang kaya yang sombong. Kalau orang kaya kayanya baik, soleh ya kita tawaduk sama dia bagus. Tapi kalau ada orang yang kaya yang punya pangkat sombong, ya kita tunjukkan kalau kita ini tidak butuh sama mereka. Jangan tawaduk kita. Sekarang biasanya malah kebalik. Kalau ada orang yang soleh, itu orang-orang gak begitu gubris, gak begitu tawadu, didiamkan. E Tapi kalau ada orang yang kaya, waduh berdiri semuanya, dicium tangannya, di tempat didudukkan di tempat yang ter, yang paling terhormat. Keliru sekarang. Kan katanya man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu dhahaba thulutsah dinihi. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya, maka hilang per tiga agamanya. Ya. Semua itu semua harus kita sepadai. Tawadu, tawadu jadikan sebuah konsep dalam hidup kita. Kepada siapapun kita tawadu, kecuali kepada orang yang sombong. Kalau ada orang yang menyombongkan diri jangan tawaduk kita. Kita tunjukkan kalau kita itu tidak butuh sama dia. Tapi kalau ada orang yang merendah diri, orang yang soleh, orang yang diem, dia nggak ngomong apa-apa, ya kita tawaduk sama dia. Kepada masyarakat secara umum kita tawaduk. Jangan pernah merasa diri kita itu lebih mulia daripada orang lain. Itu intinya tawaduk. Kemudian Lanjutnya wa adalu dalilin ala ikhlasihi petunjuk yang paling kuat atas keikhlasan seseorang adamul mubalati bi iskhatil halqi fi jambil haq yaitu dia tidak peduli dengan kemarahan makhluk selama dia berada di dalam sisi yang benar. Jadi orang itu kalau ikhlas dia tidak peduli mau makhluk marah manusia ini mau marah atau enggak marah dia enggak ngurus nggak peduli yang penting selama dia itu benar itu tanda-tandanya orang yang ikhlas bangun masjid ini nanti ada orang yang marah ini saya sebagai sesepuh di kampung ini tidak dikasih kabar kalau dia itu mau bangun masjid ini tidak benar ini dan itu orang lain tidak usah tidak usah didengarkan dia benar kok bangun masjid. Mau bangun masjid harus lapor sama orang sekampung. Jadi ya, kalau bangun gereja, kenapa? Karena kalau bangun rumah peribadatan yang di mana anggota kampung tersebut tidak ada yang mengemeluk agama tersebut, ya boleh bangun rumah peribadatan tanpa izin. Tapi kalau masjid kampungnya rata-rata Islam, silahkan bangun, tidak ada masalah. Kemudian orang kalau ikhlas itu dia tidak ngurus, dia mau menasehati seseorang dinasehati terserah orangnya itu mau marah orangnya itu mau seneng tapi dia ikhlas tidak peduli yang penting kewajiban saya menasehati saya sampaikan hanya yang ikhlas kalau sudah ikhlas itu tidak takut nanti tidak takut dengan celaan para pencela memang orang itu mau menjadi orang yang layak yakhafuna fillahi mata laim itu susah. Orang kalau kepengen punya karakter layak yakhafuna fillah mata laim. Orang yang tidak takut kepada celaan orang selama dia di jalan Allah, ini susah. Tidak semuanya orang bisa. Orang mau jadi orang yang lurus, tak takut mau dicela biar. Yang penting saya benar, ini susah. Kenapa? Rata-rata orang itu masih takut ini kalau saya ngomong yang benar, posisi saya bisa geser nanti. Bisa nggak dapat posisi lagi. Ini kalau saya menyuarakan yang hak, nanti saya dimusuhi sama orang-orang. Ini nggak ikhlas berarti. Orang ikhlas tidak peduli dia. Disebutkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu" mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna Wahai orang-orang ini cerita dulu tentang orang yang murtad. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad daripada agamanya, maka sesungguhnya Allah itu akan mendatangkan kepada dirinya kah dengan sebuah kaum yang mana kaum tersebut Allah mencintainya dan mereka mencintai Allah. Kaumun yuhibbunahu wa yuhibbuna. Adillatin alal mu'minin Itu sebuah kaum Bagaimana kaum yang dicintai oleh Allah Dan mencintai Allah Ciri-cirinya gimana? Adillatin alal mu'minin Rendah diri kepada orang mukmin. Wa aizzatin alal kafirin Tapi tegas kepada orang yang kafir Yujahiduna fi sabilillah Mereka berjuang di jalan Allah wala yakhafuna laumata laim dan dia tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Tidak takut diomongi orang, tidak takut dirasani orang, selama yang penting dia itu benar. Yang repot memang zaman sekarang ini orang kalau mau benar itu malah dicaci. Orang kalau mau benar, tegas untuk urusan agama itu malah dicaci benar tidak mau maksiat betul-betul menjaga diri daripada maksiat tidak mau membuka auratnya misalkan ini dia malah dicaci acara pernikahan masa dong ini cisinya cuma perempuan padahal ada orang lakinya orang laki kan cuma sedikit buka aja kerudungnya kalau acara pernikahan itu jangan pakai kerudung kalau menikah itu buka aja kerudungnya tidak apa-apa itu cuma seumur hidup sekali jadi kalau dia tidak mau tetap pakai pakaian yang rapi, pakai kerudung, menutup aurat dicaci. Apa ya orang-orang kok kaku gitu, kemana-mana kok mau menutup aurat. Nah, malah demikian. Ini sudah kebalik kan ini zamannya berarti. Sudah kebalik ini zamannya. Orang yang mau memegang agama dengan teguh ini malah dicaci biasanya. Tidak mau membuka aurat, mau menutup aurat, dicaci. Nah, ini orang kalau dia tuh jadi seseorang yang kuat dengan cacian orang dia itu nggak peduli berarti dia itu ikhlas terkadang juga kalau ada prosesi pernikahan itu jangan tinggalkan sholat jangan sampai tinggalkan sholat akhirnya terkadang dandan dari asar dandan acara resepsinya isak maghrib tidak bisa sholat waduh ini kalau wudhu bedaknya hilang nanti akhirnya sholatnya di jamak tak akhir eh, ini keliru Wah, tidak apa-apa seumur hidup sekali justru karena seumur hidup sekali itu jangan sampai membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala masa acara pernikahan seumur hidup sekali diisi dengan hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah ini keliru ini akhirnya kalau tidak sholat sholatnya digabung-gabung Nanti kalau keluarganya tidak jadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah gimana? Tidak takut. Yang penting pesta berlangsung dengan meriah, orang-orang senang, tapi urusan Allah tidak diperhatikan. Hati-hati. Kalau sudah urusan Allah tidak mau diperhatikan, cuma ngurusi penilaiannya orang lain, jangan-jangan nanti Allah juga enggak memperhatikan urusan kamu. Eh waliyatubillah min alik ya, inti daripada ucapan yang terakhir ini orang yang ikhlas itu dia tidak akan pernah peduli dengan celaan orang lain yang penting dia jalani ini sesuatu yang benar sesuatu yang lurus sesuatu yang hak sesuatu yang sesuai dengan Allah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia jalan terus terserah orang mau ngomong apa ini adalah orang yang ikhlas Mudah-mudahan kalimat hikmah tadi ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah bisa menjadi konsep di dalam hidup kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa Wassalamualaikum alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد أنت الكريم وجودك المعبود يا بر يا صمد ويا مقصود بالباب كنت في ذلتي مستشعرا منك السخاء وأنك المعبود يا حي يا قيوم بابك واسع والعبد منطرح وأنت حميد ووسيلتي يا رب طه المصطفى نور الوجود الحامد المحمود خير البرية خير داع للهدى ومقامه يوم اللقاء مشهود ختم النبيين الكرام إمامهم هو في كتابك شاهد وشهيد أصل السعادة كل من قدوته في كل حال قل هو المسعود يا ربي بالمختار حكيك مطلبي هل جود منك إلهنا معبود قرب إليك جميع أهل مودتي والهم عنهم دائما مبعودون حسن أمنك يستكيمون على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 Balwi Thumma lairul Habib bin Sayyidina Al-Zad Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Segaf Al-Habib Bakar Asakron Habib Ali bin Bakar Asakron hamdi Abdullah bin Abu Bakar al-Zul Akbar wal Habib Bakar nisa Itham wal Abdul Habib bin Afaq Rul Jub Syekh Abu Bakar bin Salim wal Ahmad bin Muhammad al-Habsi walhami Habib Abdurrahman al-Jufri maula Syekh thumma al-Rul Habib bin Yusuf bin Abi al-Asuni thumma al Habib bin Qutb al-Anfas al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Tawsa Syekh Habib Abdullah Baros thumma al-Rul Habib bin Qutb al-Syad wa Qatil Bad wal Bilad al-Habib Abdullah bin al-Haddad wal Habib Ali bin Abdullah al-Idrus wal Habib Ahmad bin Zain al-Habsi wal Habib Ali bin Abdullah Sikaf thumma al-Rul Habib bin Sa'id al-Zad al-Habib Sikaf bin Muhammad al-Sikaf Jami' auladuh thumma al Habib Hasan bin Jalal Bahar wal Habib Abdullah bin Husain Zuhair wal Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al Atas thumma la rul Habib bin Syekh bin Agur bin Habib bin Said al Zad al Habib Muhsin bin Ali bin Asqaf wal Habib bin Syekh bin Agur bin Amr bin al bin Ali bin Muhammad al Habsyi wal Habib Abu Bakar bin Mar bin Yahya wal Habib bin Syekh bin Agur bin Habib bin Abu Bakar bin Muhammad Asqaf wal Habib Ibrahim bin Agil Asqaf wal Habib Saleh bin Musin al Hamid wal Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman Asqaf wal Habib Muhammad Anis bin Alwi al Habsyi wal Habib Saleh bin Hamad Asqaf wal Habib Anwar Ustaz Muhammad Najib bin Dua Asqaf wa usulihim wa furuhim wa talmidatihim wa masyahim wa ikhwan Majma'in ثم إلى أربع أولياء هذه البلدة وما شيء هذه جهة وهك بهاجهم على الله وأسرارهم عند الله أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا وعلى أولادنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويهدينا وإياهم إلى سواء السبيل ويعلمنا التأويل ويجعل سيدا سيدنا محمدا لنا شيخا ومرشدا ودليل وأن الله يطول أمرنا ويحسن أخلاقنا ويسيء أرزاقنا ويشفي مرضانا وي ويعافي مبتلانا ويزودنا تقوى ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع ديوننا دين الدنيا بالميسرة ويدينا الآخرة بالمغفرة ويهب لنا وإياهم ما وهبه لكم لكم الرجال من العلوم والأعمال والأخلاق والنيات وإلى حضرة النبي محمد صلى